Permata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio. terus berjuang memusatkan diri dalam keheningan cipta, pemusatan nalar dan budinya. Namun apa yang dilakukannya itu terasa amat berat, karena bayangan orang-orang yang dibunuhnya dan menyimpan dendam padanya muncul silih berganti. akan menghindari kutukan itu. <laughs> Kau pikir kau akan mampu, Kenarok? Kau tidak akan bisa menghindarinya. Kelak akan tiba saatnya seseorang datang kepadamu dengan menjinjing keris empu gandring dan menikamkan ke perutmu. Ususmu akan terkurai dan terbabat oleh keris itu. Kau tidak akan bisa menghindar dari buah yang harus kau petik, karena kau telah menanam pohonnya, Ken Arok. Aku tidak bisa membiarkan kau bebas dariku. Aku akan selalu membayangimu kemanapun kau berada. <laughs> Aku akan menjadi hantu abadi yang selalu membayangimu, Ken Arok. hari yang kesekian itu, Ken Arok terus memusatkan diri dalam mesu beratanya. Bayang-bayang samar seorang pemuda yang memegang keris empu gandring itu mulai muncul, namun dalam wujud yang masih belum jelas. Justru yang nampak jelas adalah pamor mengerikan pada keris itu sendiri. Dan ketika Ken Arok belum berhasil mengetahui dengan jelas siapa sosok yang akan menjadi sumber bahaya di masa datang itu, Pemusatan hatinya terganggu oleh sesuatu di luar dirinya sendiri. Udara yang panas menjilat kulitnya. Ken Arok yang bagaikan tidur lelap dalam sumade itu terpaksa membuka matanya. Perbuatan siapa ini? Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa? Ken Arok menggigil menahan kemarahannya. Matanya liar memandang ke arah kobaran api yang merata di sepanjang tatapan matanya. Padang ilalang tak bertepi itu telah menjadi lautan api. Ken Arok menggeretakkan giginya. Di luar sadarnya, dia mengaum. Siluman yang menggetarkan itu. Kau bisa merasakannya di sana Gajah Aku bisa merasakannya, Bapak. Seperti auman luapan kemarahan. Nampaknya kobaran api ini telah berhasil menggagalkan tapa berata yang dilakukan itu. Itulah yang memang kita harapkan, Bapak Lokawi. segala isinya. Asap mempupung kehitam hitaman warna merah nyala api menebar kemana-mana. Beberapa ekor ular yang terjebak berkelojotan mati oleh panasnya api. Namun ada cukup banyak pula yang meloloskan diri keluar dari padang ilalang yang luasnya bagaikan bulat persawahan yang tiada bertepi. Namun lebih jauh dari itu, kobaran api itu bagaikan memporak-porandakan perasaan Ken Arok sendiri. Bagi Raja Singasari itu, Padang Karautan adalah kampung halamannya. Dan Padang Karautan itu sekarang telah menjadi lautan api. Oh, perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini? Keparat! Para jikading yang mendengarkan Arok berteriak-teriak, mengumpat dan mengumbar kemarahannya itu, bagaikan terbang melesat ke arah Ken Arok. Dengan tatapan mata yang tajam, dengan menahan kemarahan yang seras akan meledakkan dadanya sendiri, Ken Arok memandang para jigading. Siapa para Cikadis? Ayo sebut siapa yang telah melakukan perbuatan bodoh ini. Siapa yang telah membakar kampung halamanku ini? Jawab para Cikadis. Ampun tuanku. Hamba telah berusaha menemukan orang yang melakukannya. Namun hamba tidak berhasil tuanku. Mengapa kau tidak mencegahnya? Mengapa kau tidak mampu melakukan itu? Ampuni hamba tuanku. Arat. Gah! Bahkan Arab yang marah itu merasa harus melampiaskan kemarahannya dengan melepaskan kemampuan kekuatan kanuragannya yang luar biasa. Tetapi ternyata yang menjadi sasaran Ken Arok adalah sebongkah batu besar yang kemudian pecah meledak berhamburan. Sekali lagi Ken Arok mengayunkan tangannya, seleret kekuatan dahsyat melesat dari tangannya, dan kobaran api yang menjadi sasarannya muncrat ke udara. Kang Arok membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk meredakan gejolak kemarahannya. Kang Arok benar-benar merasa jengkel. Telah beberapa hari ia mesuraga di tengah padang ilalang yang menjadi kampung halamannya itu. Dan pada saat dia hampir berhasil menemukan jawab dari teka-teki yang selama ini menghantuinya, tiba-tiba ada yang mengganggunya. Kau mengetahui siapa yang melakukan perbuatan yang melecehkan aku ini? Ampun, tuanku. Katakan. Hamba tidak tahu siapa yang melakukannya. Namun sebelumnya, seorang Brahmana telah menemui hamba. Siapa Brahmana itu? Loh Gawe. terkejut mendengar jawaban itu. Jawaban yang benar-benar tidak diduganya. Dengan pandangan yang liar, Ken Arok menatap ke arah kobaran api di segala penjuru. Gerahannya terdengar gemeretak Kerajaan Arab membutuhkan waktu beberapa saat lamanya untuk meredakan gejolak kemarahannya. Dan Arab benar-benar merasa jengkel setelah beberapa hari dia mesir raga di tengah padang ilalang yang menjadi kampung halamannya itu. Pada saat dia hampir berhasil menemukan jawab dari teka-teki yang selama ini menghantuninya, tiba-tiba ada yang mengganggunya. yang kau ketahui? Kau tentu telah mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan yang melecehkan aku ini. Berani mengukur berapa luas tadakan Arab. Ampun tuanku. Katakan. Hamba tidak tahu siapa yang melakukan. Namun sebelumnya, seorang Brahmana telah menemui hamba. Siapa Brahmana itu? kau Ulangi sekali lagi. Sebut nama itu. Brahmana Logawi, tuanku. Kau berada di hadapanku, para jejadi. Jangan kau mencoba menyebut nama yang hanya berupa angan-anganmu. Aku bisa memecahkan kepalamu saat ini juga. Apa yang hamba katakan benar, tuanku. Sebelumnya seorang Brahmana bernama Logawe telah menemui hamba. Oh. Brahmana Logawe menyebut ia akan membakar padang kerautan ini. Eh, tidak, tuanku. Dan Arok masih menyimpan bias rasa terkejut. Mendengar jawaban itu, jawaban yang benar-benar tidak diduganya. Dengan pandangan yang liar, Ken Arok menatap ke arah kobaran api di segala penjuru. Gerahamnya terdengar gemeretak. Namun di dalam hati, Ken Arok merasa tidak yakin bahwa Brahmanaloh Gawe sanggup melakukan pembakaran padang karautan. Karena Brahmanaloh Gawe pasti tahu, jika Ken Arok, padang karautan adalah merupakan kampung halamannya. Tidak mungkin. Dan Ongkawe tidak mungkin melakukan itu. Sama siapa? Siapa orangnya yang merasa berkepentingan menggagalkan apa yang aku lakukan ini? Bapak Lokawe. Paling tidak Bapak Brahmana Lokawe pasti mengetahui siapa yang melakukan. Dia. Dia, dia apa yang telah aku lakukan dengan musuh berata di tempat ini. ini pecepah Dan Arok kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya api yang berkobar di sekitarnya. Di dalam hati, para si gading merasa heran menyaksikan betapa kobaran api itu ternyata tidak mendekat ke arah di mana mereka berdua berada. Seolah-olah api itu sendiri memiliki rasa takut, tidak berani mendekatikan Arok. Benar-benar aneh dan ajaib sekali. Bahkan api itu pun tidak menjalar mendekati Sri Baginda. Oh, sungguh luar biasa. itu adalah fit dalam waktu yang bersamaan. Ada seseorang yang berdiri termangu di tepi kobaran api. Dia masih muda, seusiakan Arab itu sendiri. Rambutnya terurai panjang tidak terawat, tubuhnya kotor sekali, menunjukkan dia telah sekian lama tidak pernah membersihkan diri. Bahkan sunting senyum yang muncul di bibirnya menunjukkan bahwa ada yang tidak beres pada orang itu. Orang yang berjenis kelamin perempuan itu tersenyum seperti melihat sesuatu yang menyenangkan pada kobaran api. Ia memandangi lautan para yang membakar padang karautan dengan tatapan yang berbinar-binar. dalam benaknya yang seperti tidak waras itu, kobaran api yang tiada bertepi itu menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Seperti menemukan sebuah tontonan yang mengasihkan. Yang berbinar-binar, perempuan berambut panjang itu mendekat. Oh, ah. api? <laughs> api? <laughs> Bagus sekali, indah sekali. Aku senang. <laughs> Aku senang. Ako sa namin! Adapun perempuan berambut panjang yang riap-riapan tidak terawat itu berperilaku seperti orang yang gila. Namun dia mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Terbukti, tiba-tiba saja perempuan itu melekat di atas kobaran api, tidak terguling dengan panasnya. Bahkan kemudian nampak perempuan itu kebal terhadap panasnya para api. Seperti orang yang menemukan kegembiraan luar biasa, perempuan itu berlarian sambil tertawa-tawa. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. dengan setan, perempuan berambut riap-riapan tidak teratur itu berloncatan di atas kobaran api. Percikan api bahkan menjilat pakaiannya. Tetapi perempuan itu tidak peduli dan terus tertawa-tawa. Untuk pada akhirnya dia meloncat cukup jauh, melenting dan berdiri tegak di atas kedua kakinya. Dengan pandangan mata yang tajam dan sangat sirik, dia memperhatikan sebuah arah. Uh, apa yang akan kau lakukan kepadaku? Kau ingin membunuhku? Bunuh aku! Ayo! Bunuh kalau kau bisa. Ayo, bunuh aku! <laughs> bunuh aku kalau kau bisa. Atau kau ingin membunuh anakku? <laughs> Kau ingin melenyapkan anakku dari permukaan bumi? Jangan harap kau bisa melakukan sebelum kau melangkahi mayatku lebih dulu. Ayo, majulah. Maju! Jangan hanya kau seorang. Semuanya. Semuanya majulah. Aku tidak akan mundur. Hup. karena mendem tuang. Perempuan berambut riap-riapan itu terus bergerak, menyerang dan menerjang lawan-lawannya yang sebenarnya tidak ada dan hanya berada di dalam angan-angannya belaka. Ceritan dan lengkingannya bergetar hingga ke sudut-sudut padang karautan yang lain. Dan akhirnya, Ken Arok dan para Gading muncul di tempat itu. kamu mengenal perempuan itu? Aku mengenalnya. Perempuan itukah yang telah membakar padang karautan ini, tuanku? Barangkali dan entah. Di dalam hati, Ken Arok tidak habis mengerti dengan perubahan luar biasa yang terjadi pada perempuan yang dikenalnya itu. Perilaku perempuan itu seperti hantu yang mengerikan. Ken Arok merenung dan mencoba menemukan jawabnya, namun tetap saja dia merasa heran. Ah! yang riap-riapan itu terhenti segala langkah dan geraknya. Dia menoleh ke arah sumber suara. Dalam bayangan api yang masih menyala di sana-sini, wajahnya nampak sangar kemerah-merahan. Perempuan berambut panjang itu merasa tidak senang dengan kehadiran orang lain itu. Dan dengan senyumnya menyungking sinis, dia melangkah mendekat. Ken Arok dan para jikading menunggu sampai perempuan itu dekat. Kaukah yang mengaum tadi? Iya, aku. Kau seekor singa rupanya. Kau lupa kepadaku, Nyai. Aku tidak merasa kenal dengan siapapun. Aku juga tidak kenal dengan seekor singa. Ayo, mengaumlah. Apa kau pikir aku takut kepadamu? Ayo mengaum. <laughs> Bagus. Sekali lagi, lakukan. <laughs> kau menyenangkan sekali. Aku suka dengan suaramu. Lantang sekali. Aku senang pula karena kau bisa berbicara seperti manusia. Nah, singa jantan, aku ingin memeliharamu. Maukah kau? Dada para gading berdesir. Para cigading mengira Ken Arok tentu akan marah luar biasa melihat ada orang yang berani kurang ajar kepadanya. Namun yang dilihat Ken Arok justru tersenyum. Dua jengkal, Ken Arok melangkah lebih dekat lagi. Sebenarnya apakah yang telah terjadi pada dirimu Pinaka? Meski perempuan itu nampak tidak waras, tetapi ternyata sebuah nama yang disebut oleh Ken Arok mampu menyentaknya. Perempuan malang itu yang tidak lain adalah Pinaka Swasti Ratu, anak Tumenggung Murtiwan Dawa yang juga kakak Kameswara, nampak terkejut. Justru karena itu, seperti kesadarannya bagaikan muncul. Pinaka Swasti Ratu memperhatikan pemuda yang berada di hadapannya itu dengan you mengenali Kupinaka. Kau Aro? Iya, aku Ken Hah, apa yang kau kerjakan di sini? Kau sendiri apa yang kau kerjakan di sini? Apapun yang kau kerjakan, bukan urusanmu. Hei, tunggu. Ada apa, Ken Arok? Kau ingin berkelahi denganku? Tidak. Tidak ada alasan bagiku untuk berkelahi denganmu, Pinaka. Tetapi jawablah, kaukah yang telah membakar padang karautan ini? Aku sedang melihat api. Menjadi sebuah tontonan yang menarik. Jadi kaukah yang telah membakar padang ilalang ini? <laughs> Jawab! Hai! Bindaka swasti ratu tidak menjawab pertanyaan Ken Arok. Perempuan itu melenting dan berjumpalitan di udara. Kemudian melesat dengan cepat meninggalkan Ken Arok justru menuju ke arah kobaran api yang masih terjadi dengan dahsyatnya di tengah-tengah. Di sana sini api mulai padam karena ilalang telah terbakar habis. Uh, siapakah perempuan yang telah gila itu, tuanku? Mengapa tuanku melepaskannya? Ah, hanya orang gila yang berurusan dengan orang gila, para jikadi. Ucapan Ken Arok itu menyodok dada para Cigading dengan telak. Para Cigading terdiam. Manakala Ken Arok memandang ke arah barat, nampak Swasti Ratu yang telah menjadi perempuan yang tidak waras itu berloncatan dari api ke api dengan riang sekali. pertempuran itu terus berlangsung dengan dahsyatnya. Para Cigading mengikutinya dengan seksama. Para Cigading yang selama ini merasa menguasai ilmu kanuragan yang tinggi harus mengakui kenyataan betapa tinggi ilmu kanuragan yang dikuasai oleh Ken Arok, termasuk betapa tinggi pula kanuragan yang dikuasai oleh Panji Sabrang. Sementara itu, pada jarak yang cukup jauh, nampak dua orang lelaki memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. pertempuran yang luar biasa telah terjadi di sana Putih kejauhan. Apakah itu termasuk ke dalam permainan yang dipersiapkan oleh sang Tanaman pula? Aneh, Bapak. Rasanya tidak. Kalau begitu, siapa yang melawan Ken Arab itu? Aku tidak tahu, Bapak Logawi. Wah, luar biasa. Jarang ada orang yang bisa mengimbangi olah kanuragan yang dikuasai oleh Ken Arok itu. Akan tetapi, rupanya ada lagi orang yang bisa melayaninya. Lawannya itu tentu orang yang luar biasa. Bapak mengenali olah kanuragan yang dipergunakannya. Dari perguruan manakah kira-kira ia berasal? Kita terlalu jauh dari perang kambing itu ke sana ke Jongker. Apakah kita perlu lebih mendekat ke sana? Uh, dan Ken Arok itu akan mengetahui kehadiranku. tempat yang cukup jauh itu, Brahmana Loh Gawe yang ditemani putut Gajah Wengker memperhatikan pertarungan yang berlangsung dengan seksama. Namun ternyata masih ada orang lain lagi yang hadir, bahkan berada dalam jarak yang lebih dekat ke pertarungan yang sedang terjadi. Orang itu berdiri di bayangan sebuah pohon di tepi padang karautan. Orang itu mengenakan sebuah jubah berwarna merah. pertempuran itu masih terus berlangsung dengan dahsyat, membuat Ken Arok semakin merasa heran karena pemuda bernama Panji Rambi Saprang itu mampu mengimbanginya dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi Ken Arok meningkatkan bobot serangannya, maka Panji Saprang mampu mengimbanginya pula dengan meningkatkan bobot serangannya pula. Ken Arok benar-benar heran dan marah, maka ciri-ciri liar dan kemarahannya itu pun semakin menampak. Seperti kucing di tengah malam terkena percik cahaya, matanya mulai bercahaya kebiru-biruan. Namun lawannya yang sebaya usia dengan dirinya itu benar-benar aneh. Dia seperti tidak terpengaruh oleh apapun yang dilakukan oleh Ken Arok. Bahkan Panji Sabrang sendiri menunjukkan sebuah pengeram-eram yang membuat Ken Arok berdesir. Para Gading yang menyaksikan pertarungan antara hidup dan mati itu dari dekat, jantungnya jadi berdebar-debar. yang dimiliki oleh Fru Baginda itu benar-benar mengerikan dan luar biasa. Sebuah ilmu kanuragan yang tidak tercatat oleh perguruan atau padepokan manapun. Gerakan-gerakan serangannya tak terduga-duga. Dan ada kalanya melahirkan bentuk serangan yang sangat tidak masuk akal. Oh, sungguh mengerikan. Liar seperti seekor singa. Akan tetapi, tidak kalah mengherankan adalah pemuda lawannya itu. Panji Ramdi Sapram. Siapa dia? Gerakan-gerakannya gesit dan tangguh. Tidak kalah aneh dari Sri Baginda sendiri. Bahkan ada kalanya melahirkan serangan yang sangat ganas. Bukan main. Benar-benar menakjubkan. Wujud pemuda itu seperti diselubungi oleh bayangan yang nampak sekilas sekilas Oh, ilmu apa itu? Baru kali ini aku menyaksikan ilmu kanuragan seperti itu. waktu terus bergerak melewati tengah malam dan kemudian merambat di saat datangnya fajar pagi. Pertempuran masih terus berlangsung tanpa bisa diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Hingga kemudian ketika langit di timur membayang merah dan Arok merasa tidak telaten lagi. Raja Gung Pinatara dari Singasari itu segera meloncat mundur mengambil ancang-ancang yang membutuhkan waktu hanya sekejap untuk mempersiapkan ajian pamungkas, sebuah ajian yang Ken Arok sendiri tidak tahu apa namanya. Ajian dahsyat itu seolah telah menyatu dengan tubuhnya sejak kelahirannya ke dunia ini. Panci Saprang yang melihat sikap Ken Arok segera berjumpalitan di udara. Dan ketika hinggap di tanah, dia telah menyentuh kepalanya yang rambutnya terurai. Rambut itu dipusai-pusai, dan tangannya kemudian bagaikan melemparkan sesuatu ke tanah. Dan tiba-tiba saja muncul dua sosok manusia kerdil. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.